Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali jumpa lagi di kesempatan Sabtu akhir pekan ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas juga insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya di sela-sela kesibukan kita senantiasa sempatkan diri untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karuniaNya Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, kita berdoa semua semoga Anda lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat juga salam salam selalu kita curahkan keharibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nah pemirsa dimanapun Anda, seperti yang kami sampaikan pada Sabtu pekan lalu, uh, bahwa setiap hari Sabtu insya Allah akan kami tayangkan program Hikmah Pagi dalam segmen pelajaran Bahasa Arab. Dan hari ini kita akan uh, mempelajari Bahasa Arab juga, uh, pelajaran pertama atau ad Awal dengan tema Ahamiyatul Lugatul Arabiyah. Dan sebelum itu nanti juga kita akan simak uh, fragmennya yang juga nanti akan diawali oleh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dan juga nanti pembahasan tentang Ad-Darsul Awal ini akan dibahas oleh narasumber kita atau guru kita, yaitu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Baik, untuk berikut ini mari kita simak fragmen dalam bahasa Arab berikut ini. Pemirsa di rumah, Ayuhal musyahidun al-kiram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab melalui TVRI Sebagaimana kita saksikan di minggu lalu, Sabtu minggu lalu eh, telah Kita telah membahas bentuk-bentuk dialog interaktif Dengan tema bahasa Arab itu mudah dan eh, penting Al-Lughatul Arabiyah Sahlah wa Muhimmah Pemirsa, kali ini saya akan mengulang beberapa ungkapan, yakni beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang minggu lalu disampaikan. Al-lughatul arabiyah sahlah. Al-lugha al-arabiyah sahlah. Yang artinya adalah bahasa Arab itu mudah. Nah, ketika mengulang-ulang ungkapan seperti ini maka akan dirasakan bahwa memang mudah diingat dan insya Allah juga mudah diucapkan. Al-lughah al-arabiyah sahla. Wadhalika bidalil ala anna al-ajamiyin yatakallamuna biha. Tentu mengapa bahasa Arab itu mudah? Karena bahasa Arab bisa dipelajari dan juga bisa digunakan oleh orang-orang non-Arab. Adapun ungkapan selanjutnya, al-lughah al-arabiyah muhimmah al lugha al-arabiyah muhimmah dan uh, di sini maknanya adalah bahasa Arab penting. Ada beberapa alasan mengapa diungkap bahwa bahasa Arab penting. Limadha al lugha al-arabiyah muhimmah? Quran Lugatul Quran Al-Karim Yang kedua yang kedua Logatul Ahadis Asyarifah Ketiga Logatul Ibadah Jadi tadi diungkap tiga hal bahwa ada pelajaran bahasa Arab itu penting karena bahasa Al-Quran, karena bahasa hadis Nabi, serta karena bahasa yang, diunggah, yang digunakan dalam beribadah. Dan ada alasan terakhir, keempat yakni lughatul ta'amul bainan nas fil alam yakni bahasa yang biasa digunakan dalam pergaulan sehari-hari di berbagai wilayah di dunia ini lughatul ta'amul bainan nas fil alam nah pemirsa pagi ini kita akan me membahas beberapa tema atau tema eh, yang akan disajikan kali ini oleh saudara Daud Lintang dan Khairul Anwar. Mereka akan menyajikan dialog dengan tema uh, uh, apa percakapan yang akan di di ini temanya ah masih ahamiyatul lokal arabiyah pentingnya bahasa Arab ya nah Daud Lintang akan bertindak sebagai Nabil dan rekannya Khairul Anwar sebagai Mamduh. Kita akan bahas sebelumnya pemirsa beberapa kata-kata penting yang kita perlu ingat sebelum kita mendengarkan fragmen. Mari kita baca bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ungkapan nanti yang biasa akan dilakukan. Ada ungkapan lain, ahlan wa sahlan. Dan ada jawabannya, ahlan bik. Kemudian pertanyaan, kaifal hal? Lalu, kaifal hal artinya apa kabar? Lalu ada jawabannya, bikhair, walhamdulillah. Nah itu pemirsa, beberapa ungkapan kosakata mufradat yang akan dibacakan nanti oleh pelaku fragmen kita. Dan kemudian ada ungkapan juga ana fi sihah wa afiyah. Saya dalam keadaan sehat dan awal afiat. Terdapat juga ungkapan ala fikra. Artinya, oh ya, uh, apa uh, ada pandangan lain atau ada beberapa ide. Selanjutnya ada mada ta'mal. Pertanyaan yang artinya apa yang sedang Anda lakukan? Lalu jawabannya akra'u kitaban. Saya membaca sebuah buku. Nah, pemirsa, masih ada lagi beberapa kosakata yang bisa kita renungkan atau kita dengar juga bersama beberapa kata kerja. Kali ini ada kata samia, ada manhaj, ada tariqah. Nah, beberapa kata tersebut akan digunakan dalam bentuk yang berbeda. Samia yasma'u سمعت هذا الاسم منهج مناهج Ya, ini bentuk jamak dari manahi, eh, man, dari manhaj adalah manahij. Kemudian pemirsa baris yang ketiga, tariqah artinya jalan atau cara, kemudian bentuk jamaknya adalah turuk. Kata berikutnya adalah ma'ruf dan ma'rufah. Artinya dikenal baik yang bentuk maskulin atau yang feminin. Ma'ruf dan ma'rufah. Kata selanjutnya adalah wasafa yasifu wasf yang artinya menggambarkan atau mendeskripsikan kata-kata terakhir adalah wajjaha yuwajjihu tawajuh. Itulah pemirsa beberapa ungkapan. Nah, selanjutnya masih ada kata-kata lagi lainnya yang digunakan nanti dalam fragmen. Misalnya ada yuaddi yang artinya melakukan, melaksanakan. Lalu ada sakafa Arabia. sakafa Arabia artinya kebudayaan Arab. Lalu ada juga sakafa Islamia. Kata yang ada di tayangan televisi yang di sebelah kiri adalah sakafa Islamia. Artinya kebudayaan Islam. Di baris ketiga pemirsa itu tertera Al-Arabiyah lughah alamiyah. Artinya adalah bahwa bahasa Arab adalah bahasa internasional. Di sampingnya tertera al-arabiyah lughatus thaqafah. Bahasa Arab adalah bahasa kebudayaan. Lughatus sakafa. Setelah itu di bawahnya pemirsa Munazamah dualiyah. Munazamat dualiyah, ini dalam bentuk jamak. Artinya organisasi-organisasi internasional, Munazamat dualiyah. Dan di sampingnya ada munazamat iklimiyah. Munazamat sama dengan yang tadi artinya organisasi, iklimiyah artinya uh, regional atau lokal regional ya di, um, organisasi regional baris di bawahnya al-mahafil saya kira walaupun tidak ada baris-barisnya pemirsa tapi masih bisa diikuti bukan al-mahafil wal liqaat al-umamiyah al-mahafil bisa diartikan sebagai Eh, pertemuan atau uh, forum Al-Umamiyah artinya yang menggabungkan bangsa-bangsa yang berbeda. Al-Mahafil wal Liqa'at Al-Umamiyah. Kemudian di sampingnya ada dua kata lain yakni At-Tawasul Al-Fikri. At-Tawasul Al-Fikri artinya hubungan um, intelektual atau hubungan eh, dalam hal pemikiran-pemikiran yang ada di dunia ini. Artinya bahwa terjadi bisa terjadi eh, komunikasi intelektual antara berbagai bangsa, at-tawasul al-fikri. Di baris terakhir pemirsa, at-tawasul al-ijtimai. Tadi at-tawasul artinya hubungan atau komunikasi maka at-tawasul ijtimai artinya komunikasi sosial. Al-ijtimai berarti sosial. Dan terakhir at-tawasul al-iqtisadi. Artinya hubungan ekonomi. Iqtisadi artinya ekonomi, maka at-tawasul al-iqtisadi hubungan eh, ekonomi. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa ungkapan yang kita akan diajak uh, mendengar ungkapan-ungkapan tersebut di dalam dialog. Lalu tadi kita juga sudah berusaha membacanya dari dari caption yang ada di layar televisi Anda. Maka kita akan berusaha mengingat ungkapan-ungkapan tersebut dan tentu bisa membacanya untuk eh, kali -kali berikutnya. Pemirsa masih ada satu caption lagi yang kita akan juga baca bersama. Kata yang pertama, raghiba, yarghabu. Yang diungkap di sini adalah raghbah syadidah. Raghbah syadidah artinya keinginan yang kuat atau uh, tekad yang kuat. Baik, selanjutnya di sebelah kiri terdapat Natik mantuk yang artinya bisa diungkap atau diucap oleh lidah kita dan mantuk adalah yang disebutkan yang menyebutkan dan yang disebutkan natik mantuk di bawahnya pemirsa al-lugha al arabiyah muhimmah yang tadi sudah disebut-sebut bahwa bahasa Arab penting. Selanjutnya ada Al-Qiyam bit-Ta'alim al-Islamiyah. Al-Qiyam bit-Ta'alim al-Islamiyah. Artinya uh, Al-Qiyam itu uh, artinya mendirikan secara letterlek, tapi kita tidak mengartikannya secara letterlek, namun bisa diartikan uh, artinya melaksanakan. Al-Qiyam Bita'alim al-Islamiyah artinya melaksanakan ajaran-ajaran Islam Nah ada pemirsa di bawahnya ini kalimatnya agak panjang Mari kita baca secara pelan-pelan dan ini ungkapannya sederhana, kita akan uh, bisa memahaminya dengan cepat. Mari kita mulai membacanya. Al-lughah al arabiyah tahmiluna ila fahmil Qur'anil Karim. Sekali lagi saya bacakan Al-lughah al arabiyah tahmiluna ila fahmil Qur'anil Karim. Iya, saya kira pemirsa bisa mengatakannya atau mengartikannya ya. Bahasa Arab mengantarkan kita kepada pemahaman terhadap Al-Quran Al-Karim. Kalimat selanjutnya masih agak mirip, pemirsa pasti bisa mengartikannya dan juga bisa membacanya. Bagaimana itu bunyinya? al lugha al tahmiluna ilal qiyam bil amal salihah. Nah, ungkapannya rasanya sudah sering didengar ya. al lugha al-arabiyyah tadi sudah berulang-ulang artinya bahasa Arab tahmiluna إلى qiyam bil a'mal as-salihah. Nah, di sini diartikan bahwa bahasa Arab dapat mengantarkan kita juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalimat terakhir pemirsa. Al-lugha al-arabiyyah ta'khudhu makana 'aliyah fi hayatil muslimin. Saya ulangi bacaannya. Al-lughatul arabiyyah ta'khudhu makana 'aliyah fi hayatil muslimin. Iya, artinya bagaimana pemirsa itu? Bahasa Arab tak juga bisa artinya mengantarkan kita atau uh, menjadi uh, eh, al-lughah al-arabiyyah artinya me, um, ta'khudhu makan alimah eh aliyah maksudnya bahasa Arab menduduki posisi yang penting dalam kehidupan orang Islam. Nah, pemirsa itu tadi beberapa ungkapan, beberapa kata yang kita bisa baca bersama, kemudian kita fahami maknanya. Nanti kita akan dengarkan pada fragmen yang akan dibawakan oleh Mamduh dan Nabil. Mereka sedang berada di ruang belajar, lalu kita akan saksikan bagaimana mereka berdialog, dan uh, uh, mereka berdialog mengenai membaca suatu buku. Mari pemirsa kita saksikan fragmennya.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 أهلا بك أنا بخير دائما وأنت يا أخي نبيل كما تراه الآن أنا في صحة وعافية والحمد لله الحمد لله على فكرة يا أخي من أخي نبيل ماذا تعمل؟ أنا أقرأ كتب كتابا كتبه الأستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة آه سمعت هذا الاسم أنه دكتور في المناهج وطرق تدريس العربية كلغة أجنبية ها صحيح بل إنه ألف كتابا كثيرة عن المناهج وطرق تدريس اللغة نعم. العربية نعم. وهذا الكتاب الكتاب من كتبه المعروفة نعم. تحت الموضوع تعليم العربية لغير نعم. الناطقين بها لو سمحت يا أخي تفضل تعليم العربية لغير الناطقين بها السلام ماذا وصف الدكتور اللغة العربية حسب ما وجدت من هذا الكتاب هم. قال فضيلته نعم يعني أولا اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم واللغة السنة النبوية الشريفة بها يتوجه المسلمون إلى ربهم عند أداء صلاتهم وهي أيضا نعم. لغة الثقافة العربية الإسلامية كما أنها لغة عالمية تستخدم في المنظمات الدولية والإقليمية في المحافل واللقاءات الأممية وفي التواصل الفكري والاجتماعي والاقتصادي بين مختلف الأقطار نعم ولهذه الأسباب كلها نعم. فإن اللغة العربية تنال رغبة شديدة في تعلمها من الناطقين باللغات الأخرى في العالم صحيح هذا هو صحيح اللغة العربية هذا لغة مهمة نعم. للغاية للمسلمين جميعا كلامك صحيح يا أخي نعم فإن اللغة العربية قد تحملنا على المسلمين على فهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وشيء آخر يا نبي ها ماذا يا أخي من واجبهم أيضا القيام بالتعاليم الإسلامية التي قررها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نعم هذا هو أهم كل شيء قيامهم بالتعاليم الدينية في حياتهم اليومية صحيح لأن الإسلام يرشدنا إلى سبيل الحق وخلاصة القول آه. إن اللغة العربية تحملنا إلى فهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وكما تحملنا أيضا يا أخي نبيل هي للإسلام هذا آه ماذا آه نعم القيام نعم القيام بالأعمال بالأعمال الصالحات آه. هذا فلهذه الأسباب كلها نعم. فإن اللغة العربية ta'khudhu makanatan 'aliyatan fi hayatil muslimina fil hadir wal mustaqbal. Subhanallah, syukran kasiran. Itulah tadi pemirsa Nabil dan Mamduh sudah membahas beberapa hal yakni mengenai pentingnya bahasa Arab. Di antaranya tadi disebutkan bahwa al lughah al arabiyyah muhimmah. Muhimmah bahasa Arab penting. Mengapa penting? Li'annaha logatul muslimin. Mengapa penting? Karena logatul muslimin, bahasa orang-orang Islam. Lifahmil Qur'an wa lifahmi al-ahadits an-nabawiyah. Itu tadi disampaikan oleh Nabil yang e, informasi tersebut diambil dari buku yang sedang dibaca. Dengan demikian kita juga bisa mengatakan bahwa al-lughah al-arabiyyah lughah as-saqafah al-islamiyah. Lughah as-saqafah al-islamiyah. Bahasa Arab adalah bahasa kebudayaan Islam. Dan juga tadi disebutkan bahwa al-lughah al-arabiyyah lughat at-tawasul bainan nas, bahasa komunikasi. Pemirsa, di hadapan Anda sudah ada tayangan teks dialog yang tadi disampaikan oleh Mamduh dan Nabil. Mari kita saksikan bersama. Ini tadi Mamduh datang dan uh, mengucapkan salam, kemudian Nabil yang sedang duduk tadi menjawab Waalaikumsalam dan menyambut mamduh. Selanjutnya ini mamduh juga mengatakan ana bi khair. Ana bi khair daiman walhamdulillah. Saya baik. Saya baik selalu alhamdulillah. Wa anta ya akhi Nabil, kaifa haluk? Ya, ditanya Mamduh apa kabarnya? Lalu Mamduh menjawab, "Kama para al-an." Ya, sebagaimana disaksikan sekarang saya dalam keadaan sehat. Ana fi seha wa afiyah walhamdulillah. Begitu cara menjawab ketika ditanya apa kabar, maka dijawab saya sehat walafiat, ana fi seha wa afiyah. Kemudian mamduh berkata, "Ala fikrah, mada ta'mal ya Nabil?" Ya. Oh ya, kata ya Mamduh. Sedang apa Nabil? Lalu dijawab oleh Nabil. Ada slide berikutnya. Jawaban Nabil adalah Ana akra'u kitaban. Enam teksnya iya jadi dijelaskan bahwa dia sedang membaca kitab buku yang dikarang atau ditulis oleh uh, pakar bahasa Arab Rusdi Ahmad Toaima. Nah selanjutnya mari kita saksikan Ustaz Syamsul Arifin yang akan menjelaskan bagaimana hiwar tadi diungkap kemudian kita memahaminya. Disilahkan. Syukran ya Ustaz Aman Lubis. أيها المشاهدون الكرام نستمر بحثنا في هذا الدرس لأول مرة لأول يوم ندرس اللغة العربية في تلفزيون الإندونيسي. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan uh, untuk materi uh, hari pertama ini. Tema pembicaraan kita ahamiyatul lughah al-arabiyyah. pentingnya bahasa Arab. Ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Profesor Amani Lubis bahwa ini masih berkaitan dengan pembicaraan kita minggu yang lalu bahwa bahasa Arab itu mudah dan penting. Nah, saya akan lanjutkan penjelasan e, Ibu Amani tadi. Mamdu kemudian mengatakan, "Ah, sami itu hadal ism." katanya. Saya dengar nama ini. Nama siapa? Nama Dr. Rusdi Ahmad Tuaima, Ini pakar pengajaran bahasa Arab yang sangat terkenal, banyak buku-buku yang beliau tulis. Kemudian anau doktor fil manahij wa turuq tadris al arabiyyah kalau ajnabiyyah. Jadi doktor dalam kurikulum dan metodologi pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Pemirsa, kemudian Nabil mengatakan sahih Nah ini Nabil karena sudah baca bukunya mengatakan bal innahu alafa kutuban kathiroh anil manahij wa turuk tadris al arabiyyah. Hmm. Wa hadzal kitab min kutubihi ma'rufah. Dia tadi kita lihat uh, Nabil sedang membaca buku dan buku itu buku uh, tulisan Dr. Rusti Ahmad Tuaimah. Tahtal maudu' ta'limul lughatil arabiyyah liwairin natiqi Nabiha, Pengajaran bahasa Arab untuk uh, eh, non Arab, uh, eh, untuk penutur asing. Pemirsa, kemudian Mamdo uh, eh, bertanya, Maza wasofa doktor al-lughah al-arabiyyah hasba ma wajadta min hadzal kitab?" Nah, apa uh, pendapat Doktor Rusdi Ahmad Wameh tentang bahasa Arab sesuai dengan yang Anda dapat dari buku ini. Nabil menjawab, Qala fadilatuhu innal lugatul arabiyyah hiya lugatul Qur'anil Karim was sunnah an-nabawiyyah syarifah. Bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Hmm. Biha yatawajjahul muslimun ila rabbihim inda ada'i salatihim dengan bahasa Arab tersebut, kaum muslimin uh, menghadap roknya dengan uh, ketika melaksanakan sholat. Wahia aydan luwatus thaqafah al islamiyya Bahasa Arab juga merupakan bahasa kebudayaan Arab Islam. Nah, itu yang dijelaskan oleh uh, Nabil. Kemudian uh, <clears throat> Mamduh Ehm, mengatakan ya Mamdo menambahkan bahwa uh, eh, Anahu lihat annahu uh, lughah eh, alamiah jadi di samping itu bahasa Arab merupakan bahasa uh, internasional nah, yang digunakan dalam kesempatan eh, eh, kesempatan-kesempatan tadi dengan mahafil wal liqaat al umamiyah dikatakan begitu jadi digunakan di dalam pertemuan oh, pertemuan-pertemuan bangsa-bangsa ya. jadi kama anadlu alamiyah ad-dawliyah wal المنظمات fil mahafil wal liqaat واللقاءات umamiyah وفي التواصل tawasul al-fikri wal istima'i wal Tadi juga kita sudah temukan kata-kata itu dijelaskan oleh Profesor Amani tadi. Jadi bahasa Arab merupakan bahasa uh, internasional yang digunakan dalam berbagai kesempatan uh, dunia. Ia juga merupakan bahasa komunikasi eh, dari pemikiran dan sosial secara ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia uh, pemirsa Nabil kemudian uh, mengatakan walihadil asbab kulliha fa innal lughat al-arabiyyah tanalu raghbah syadida fi ta'allumiha minan natiqina bil lughat al-ukhra fil alam. Oleh karena itu, bahasa Arab mendapatkan perhatian besar, minat yang besar dari uh, penutur bahasa asing di dunia ini. Artinya apa? Kita orang Indonesia pun senang belajar bahasa Arab bangsa-bangsa lain banyak juga yang menguasai bahasa Arab dan mereka adalah penutur-penutur bahasa asing. Kemudian Mamdo membenarkan sahih fasbahatil lughatul arabiyyah lugha muhimma ladal muslimin jami'an. Betul? Oleh karena itu bahasa Arab jadi bahasa yang penting bagi kaum muslimin seluruhnya. Kemudian Nabil mengatakan kalam bukan sahih Famin sama yajib 'alal muslimin ta'allumuha hatta fahimul Quran al-Karim wal ahadis syarifah Betul. Oleh karena itu kaum muslimin wajib mempelajarinya sehingga mereka faham Al-Qur'an dan faham hadis Nabi. Kemudian Mamdu mengatakan rupanya dia ada sesuatu dan wasai akhir ya Nabil, ada satu hal kata. Nabil penasaran, mada? Nah, dia jelaskan, min wajibim aidon al-qiyam bit-ta'alim al-islamiyah allati qarraraha al quranul al-Karim wal ahadis asy-syarifah. Nah, di antara kewajiban mereka kaum muslimin juga itu apa? Al-qiyam bit-ta'alim al-islamiyah. Melaksanakan ajaran Islam yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim wal ahadis asyarifah. Hmm. Nabil membenarkan, setuju dengan pendapat itu. Naam. ada huwa aham kulisai. Betul, ini adalah hal yang paling penting. Lebih penting dari segalanya. Qiyamuhum bita'alim ad diniya fi hayatihim al Yaitu mereka harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Jadi kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, kemudian kita laksanakan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu. Mamdu mengatakan sahih, li'annal Islam yurshiduna ila sabil haq. Karena Islam menunjukkan kita, Islam menuntun kita ke arah, ke jalan yang benar. Kemudian Nabil menyimpulkan khulasatul qaul Innal lughatal arabiyyah tahmiluna ila fahmil Qur'anil Karim wal ahadis asy-syarifah. Bahasa Arab membawa kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis. <clears throat> Jadi pemirsa, uh, pembicaraan antara Nabil dan Mamdu itu sekitar pentingnya bahasa Arab Kenapa bahasa Arab menjadi penting dalam dialog tadi? Kita sudah dengarkan dan materi yang saya sampaikan ini adalah mengulang apa yang dibicarakan keduanya tadi. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk mempelajari bahasa Arab ini eh, dengan baik sehingga diharapkan kita faham Al-Quran, kemudian memahami hadis, kita laksanakan ajaran Islam itu sesuai dengan tuntunan agama. Pemirsa, Mamdu menambahkan, kama tahmiluna aidon ilal qiyam bil amal salihat. Nah, bahasa Arab juga membawa kita untuk uh, kita bisa melaksanakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian Nabil <clears throat> Eh, menutup pembicaraan falihadhil asbab kulliha naqul inna lughal arabiyya ta'khudhu makana 'aliya fi hayatil muslimin fil hadir wal mustaqbal. karena itu bahasa Arab menduduki tempat yang terhormat, 'aliya yang luhur, yang tinggi dalam kehidupan kaum muslimin di masa depan, eh, di masa sekarang dan hadir masa yang akan datang. Hmm. Uh, pemirsa, saya akan memberikan uh, oh ini rupanya waktu sudah habis. Kita akan kembalikan kita akan kembalikan ke Ibu Lili untuk selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Samsul. Itu tadi penjelasan tentang uh, kalimat-kalimat dalam fragmen yang disampaikan oleh Eh, para mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga penjelasan yang begitu eh, panjang oleh Dr. Profesor Dr. Amani Lubis dan saatnya kita akan buka line telepon ya untuk para pemirsa karena ini kesempatan yang luar biasa untuk kita semakin meningkatkan uh, pemahaman kita tentang belajar bahasa Arab. Tadi juga uh, judulnya atau tema kita hari ini adalah Ahamiyatul Lughatul Arabiyah, pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kaum muslimin terutama. Silakan di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Langsung talk chair, sudah ada yang nyambung. <laughs> Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili dan ya. Arif. Man hada? Ya, begitu bukan? Saya. <coughs> Dokter Arif ya? Arif dari Tafadhol, Dokter Arif. Ya. Uh, Pak Ustadz, di Al-Quran itu juga disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab agar kita berpikir. Nah, sayang sekali saat ini saya belum pernah menemukan terjemahan dari Al-Quran yang di, di sana terdapat kata-kata Islam, sholat. Itu masih mulus asli bahasa Arab. Sehingga ketemu hadis Nabi yang mengatakan, saya tiaran Nabi hmm. zamanun layak minal islamu ilasmuhu, smuhu, wala minal qur'ani illa rosmuhu akan datang suatu zaman tidak ada Islam kecuali nama dan tidak ada lagi Quran kecuali tinggal tulisannya. Nah, ini bagaimana eh, ke, kita membuka keberanian untuk menterjemahkan apalagi menafsirkan kata Islam, kata sholat kami sangat penting menurut saya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bapak Dr. Arif. Beliau menyoroti tentang eh, kalimat sholat dan Islam itu kok tidak terjemahan ke Indonesia, Indonesia saja seperti itu. Baik, berikutnya yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, manhal Uh, eh, Jailani ya, Bu. Iya, Jailani PN gitu. <laughs> Gimana Pak Jailani? Alhamdulillah, mau ini Bu. Iya. Uh, usul. Uh -uh. Uh, apakah buku itu bisa di ini didapatkan gitu bu. Oh buku yang Atau tadi kan yang tadi dalam fragmen itu ya atau buku yang oh, iya betul. Oh pelajaran bahasa Arab. buku pelajaran bahasa Arab ya yang tadi dibaca di fragmen atau yang tadi disampaikan uh, oleh Ustadz Syamsul dan Profesor Amani? Yang ini yang apa namanya? Mengenai yang fragmen. itu tuh mengenai kurikulum. Dialog kurikulum. Ya, bukan bukan dialognya. Mengenai kurikulum. Oh Pak tadi yang dibaca dalam fragmen itu ya Pak ya. Ya oke okay. Pak Jailani mungkin nanti disampaikan ada lagi yang lain pertanyaannya tentang bahasa Arab. Itu aja dulu. Itu aja Syukron Pak Jailani. Ya, ada lagi mungkin nanti kita sapa yang berikutnya ya, Bu Profesor kita bahas dulu. Dari Pak Dr. Iya. Arif, kepingin ada sebuah gebrakan katanya, karena dalam Al-Quran kata-kata sholat dan Islam itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu lazim kalau misalnya diterjemahkan? Silakan. Iya, jadi selama dia terjemahan hmm. makna Al-Quran, bukan tafsir ya, hmm. maka memang diupayakan agar singkat sama dengan aslinya dalam ayat-ayat Al-Quran. Hmm. Oleh karena itu, yang sudah tidak ada uh, makna lain, tidak ada penafsiran lain, maksudnya kata Islam tadi, yang dimaksud adalah agama Islam, hmm. maka terus ditulis Islam, hmm. tidak diartikan dengan makna kebahasaannya hmm. yang artinya misalnya penyerahan diri hmm. atau uh, apa bertunduk hmm. tunduk kepada hmm. Tuhan kepada Allah, tidak diartikan seperti itu, tetapi tetap digunakan kata Islam. Hmm. sholat juga demikian, misalnya uh, wa aqimus shalah gitu. Itu kan di situ tidak ada makna lain kecuali salat. salat ya. Maka tetap langsung ditulis salat. Hmm. Tidak diartikan secara kebahasaan salat itu artinya doa, doa. prayer ya, hmm. artinya doa. Tidak seperti itu, tetapi uh, dalam penerjemahan bahasa Indonesia tetap digunakan kata salat. Bisa dibilang juga bahasa Arab bisa menjadi uh, apa namanya referensi daripada bahasa Indonesia ya karena bahasa-bahasa Arab banyak yang di Indonesia iya, gitu ya, kan gitu sudah ya, diserap. Ha. Jadi khususnya bahasa-bahasa yang berkait ibadah hmm. itu ritual-ritual keagamaan itu banyak sekali yang sudah diserap hmm. oleh bahasa Indonesia sehingga digunakan dengan sedikit perubahan dalam bahasa Indonesia. Berarti sesungguhnya ya. itu sudah terjemahan juga ya. Iya. Ya. Adapun kalau penafsiran nanti baru baru uh, gitu. bisa lebih panjang, bisa menjelaskan makna-makna dan nuansa-nuansa dari makna yang disebutkan di ayat. Iya. Iya. Kemudian Pak Jailani tadi bertanya tentang di mana bisa dapatkan buku-buku tentang bahasa Arab berupa tadi yang dibaca oleh oh. uh, saudara kita di fragmen tadi. Iya buku uh, Dr. Rusdi Ahmad Toaimah itu memang masih asli ya berbahasa Arab dan di toko-toko buku yang menjual buku bahasa Arab saya kira di sini juga ada. Banyak ya. ya tadi itu tentang buku yang menjelaskan tentang uh, metodologi hmm. pengajaran bahasa Arab. Hmm. Ya, dan tadi dijelaskan bahwa uh, pentingnya belajar bahasa Arab dan hmm apa yang bisa diperoleh dari pelajaran bahasa Arab ada di buku itu. Iya. Ya. Tadi kalau tidak salah saya menangkap daripada penjelasan Prof Amani dan juga Ustaz Samsul ke fragmen tadi bahwa dikatakan bahasa Arab ini merupakan bahasa kebudayaan Islam seperti ya. itu dan juga dia menjadi bahasa komunikasi. Barangkali supaya kita bisa lebih tertarik ya, untuk belajar bahasa Arab, ya. kita sambung dulu <laughs> untuk berikut ini. Okay, Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, man hada? Dari dari Dewi Bu eh, Jogja. Kalau perempuan apa? Man hadi ya. Hmm. <laughs> Oh, sama aja man hada. Kalau kita bertanya bahwa yang telepon oleh perempuan, Manisa ya, manis sa'ilah. Uh, oh, manis <laughs> oh. Manisa ya. manis Ila. Ibu Dewi ini yang ingin saya tanyakan ya. saya senang ngikutin memang lagi huh? pengen bisa belajar bahasa Arab supaya bisa memahami ke Al-Quran dan hadis dengan ya. baik hmm. tapi saya tadi ngikutin kok bingung ya Bu ya hmm. kan eh, saya pernah ngikutin yang agak muda tuh hmm. gimana supaya interaktifnya bisa lebih banyak mungkin dengan itu Bu apa kayak yang disiarkan di Radio Roja itu loh Bu Uh. jadi dari uh, nama-nama benda vocabnya kan katanya kalau oh, bahasa Arab tuh iya. berbanyak vocab sehingga ya. bisa ini nah kita kan belum tahu banyak vocab sudah langsung kalimat ini ini kayaknya ngikutinya agak susah ya. Oke okay, baik. Ya. Uh, uh, saya kira itu aja sama okay. saya juga pengen me ah, mengetahui ya? Ah, ah. Bu bukunya Bu. Oke okay, baik. Ibu Dewi dari Yogyakarta, terima kasih atas usulannya. Kepingin beliau baru, katanya baru. perkata dulu, memprodat jadi bisa lebih mudah di pelajaran pertama ya. Baik, ya. ya. Baik, berikutnya setelah Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manisrail, <laughs> gitu kan? <laughs> Yanto Bu. Pak Yanto. Iya, di Pontianak. Iya, silakan Pak Yanto. Mau ini aja, Bu Ibu Lili. -hmm. Saya kan setiap pagi itu TPRI ya. Iya. -hmm. Baik Pak, yang kayak kemarin Pak Ali. Ali Mustafa Yaakob. Sebelum ya, hmm. sebelumnya. Mau tanya aja itu kalau berkenan saran aja nih kayak dokter Arif tadi, Pak Jamal, hmm. Pak Cairin, Tuhan hmm. Maksud. Nah, penanyanya kayaknya lebih pinter gitu kalau bisa di ini aja di kali-kali CPRI. Jadi narasumber gitu ya? Betul <laughs> sekali. Baik. <laughs> Iya, Pak iya. Yanto, ada pertanyaan di program Bahasa Arab ini? Sementara itu aja, sementara okay. saya cukup ini aja lah. Baik. Pendengar ini aja. Gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih, Bu Terima kasih, Pak Yanto. Assalamualaikum. Nih, Waalaikumsalam. Baik, ini Pak Yanto di luar uh, bahasan kita program Bahasa Arab hari ini. Ibu Dewi kepingin katanya biar lebih mudah. Kalau tadi agak susah mengikutinya. Silakan. Iya, baik. Eh, Eh, sebenarnya tadi di awal juga sudah ada beberapa kosakata, hmm. tetapi memang tidak ditulis sendiri-sendiri. Yeah, Jadi sepertinya ungkapan yang uh, uh, lanjut ya, hmm. seperti frase begitu. Sebenarnya itu dia kosakata. Hmm. Tapi terima kasih masukannya. Nanti insya Allah minggu depan kita perjelas lagi hmm. kosa-kosa kata tersebut sehingga bisa lebih cepat ditangkap hmm. dan juga bisa dibaca dengan jelas. Ya, ya memang betul bahwa uh, kosakata mengantarkan kita untuk memahami uh, teks atau memahami uh, fragmen nantinya. Hmm. Nah, nanti akan diulang-ulang dan bisa di, dijelaskan nanti. Oke, okay, jadi ya nanti bagaimana juga sampai pada hmm. akhirnya menyambung, menyambung dalam satu kalimat yeah. juga sampai pada sana ya. Yeah, ini kan yeah. baru pelajaran pertama. Makanya yeah. Uh, kita berharap para pemirsa yang juga memiliki minat yang luar biasa untuk belajar bahasa Arab jangan lewatkan pada hari Sabtu setiap pagi ini Insya Allah uh, Prof Amani beserta Ustaz Samsu dan rekan-rekan akan senantiasa um, memberikan materi pelajaran tentang bahasa Arab supaya umat Islam juga lebih paham tentang bahasa Arab. Iya, uh, kemudian masih ada waktu kita? Oke, kita harus akhiri ke Pak Samsul barangkali silahkan. Pemirsa, uh, mari kita dalami apa yang menjadi pembicaraan antara Nabil dan Mamdu tadi. Ada beberapa pertanyaan. Al-Qismul Awal, Ajib anil asilatil atia wafan bil hiwari sabik. Anda lihat uh, di layar. Ajib anil asilatil atia wafan bil hiwari sabik. Jawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan uh, dialog tadi. Pertanyaan pertama, soal awal, hal salam Nabil ala mamduh? Hal salam Nabil ala mamduh? Apakah Nabil tadi mengucapkan salam kepada mamduh? Nah, dalam dialog tadi Anda masih ingat? Ya silakan Anda jawab di dalam hati. <laughs> Coba Hal salam Nabil ala Mamdu dalam dialog tadi Apakah Nabil mengucapkan salam kepada Mamduh? Coba Jawabannya La Ma salama Nabil ala Mamduh Bal salama Mamdu ala Nabil Jadi Tidak Nabil tidak mengucapkan salam kepada Mamduh Tapi sebaliknya Mamduh Karena dia datang dia mengucapkan salam tadi itu hmm. Kemudian kita lihat pertanyaan berikut. Man qala innahu bi khair daiman. Tadi di antara dua orang tadi mengatakan dia selalu sehat. Dia selalu baik-baik saja, nggak pernah sakit, nggak pernah terganggu kesehatannya. Siapa tadi itu? Man qala innahu bi khair daiman. Hmm. Anda masih ingat? Silakan jawab. Lain kali kita akan uh, mungkin interaktif mungkin kita buka telepon supaya pemirsa bisa menjawab langsung dari rumah. <laughs> ya, ini jawabnya. Mamdu huwaladhi qala innahu fi khairin daiman. Mamdu tadi yang mengatakan, bukan Nabil. Hmm. Jadi, Mamdu mengatakan, saya selalu dalam keadaan baik. Hmm. Kemudian pertanyaan ketiga, hal qara Mamdu kitaban? Apakah Mamdu membaca sebuah buku tadi? Anda masih ingat dalam fragmen tadi? yang membaca tadi Nabil apa Mamduh? Hmm. Kita lihat jawabannya la. Ma qara'a Mamduh kitaban. Ya, mamduh tidak membaca buku tadi itu. Mamduh datang, datang ke tempat e, Nabil yang sedang e, baca buku tadi itu. Kita lihat berikutnya. Pertanyaan berikutnya, man kata bazalikal kitab? Tadi Nabil sedang membaca buku. Siapa penulis buku itu? Man kata Pak zalikal kitab. Anda masih ingat tadi banyak kita sebutkan seorang profesor, doktor yang ahli dalam pengajaran bahasa Arab. Siapa? al Aduktur, Ad-Duktur, Rusdi Ahmad Tuaimah. Huwa alladhi Pak zalikal kitab. Doktor, Profesor doktor Rusdi Ahmad Tuaimah. Beliaulah yang menulis buku itu. Hmm. Kemudian lihat pertanyaan kelima. An Aisyah in zalikal kitab. Buku itu tentang apa? Tadi Nabil menjelaskan tentang apa? Apa isi buku itu? Kita lihat jawab zalikal kitab an ta'limil lughal arabiyyah li Buku itu berisikan tentang pengajaran bahasa Arab untuk orang asing. Bukan untuk orang Arab, tapi untuk orang asing. Nah, nah ini ini uh, isi buku itu yang tadi dijelaskan oleh Nabil dan berlanjut pembicaraan sambung menyambung antara Nabil dengan Mamduh. Rupanya Mamduh juga paham siapa itu eh, Profesor Dr. Rusdi Ahmad Tuaima. Pemirsa, kita lihat pertanyaan berikut. Man huwa Rusdi Ahmad Tuaima? Siapa sih Dr. Rusdi Ahmad Tuaima itu? Ah, Anda yang sudah pernah baca bukunya tentu faham. Huwal Ustadz fil Manahij wa turki tadris al-arabiyyah li ghairi ah, Beliau menulis ah, penulis buku uh, tentang kurikulum dan metodologi pengajaran bahasa Arab untuk orang asing. Nah, itu. Pertanyaan berikutnya, pemirsa, lihat di layar. Mada wasafa Rusdi Ahmad Tuaima al-lughah al-arabiyyah? Apa? apa yang dipahami oleh atau apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Rusdi Ahmad tentang bahasa Arab. Uh, beliau mengatakan, Kuala doktor, inna lugal Arabia hiya lugatul Quranil Karim. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Wassunah an-nabawiyah. Dan bahasa sunnah nabawi. Atau san, uh, hadis sunnah nabawiyah, hadis nabawiyah biha yatawajjahul muslimun ila rabbihim inda ada'is salat. Dengan bahasa Arab itu kaum muslimin menghadap Rabbnya pada saat salat. Wahi aidan lughatus thaqafah al-arabiyyah islamiyah Bahasa Arab juga merupakan bahasa kebudayaan Arab Islam. Nah, itu oh, jawaban yang kita temukan di dalam dialog tadi antara Mamduh dengan uh, Nabil. Keduanya faham dengan Profesor Dr. Eh, Rusdi Ahmad Tuaimah. Wah, pemirsa, sampai di sini pembahasan. Wah, naltaqi usbil qadim insyaallah. Syukran ala husni timamikum wa minni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Profesor Aman. Ayuhal musyahidun al-kiram Alhamdulillah Laqad bada'na fid durus دروس اللغة العربية في التلفزيون وإن شاء الله تشاهدونها كل يوم السبت إن شاء الله في هذا القناة أو في هذه القناة TVRI فلقد سمعنا أن اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في لقاءات هيئة الأمم المتحدة لغة عالمية تستخدم في هيئة الأمم المتحدة ini tadi kita agak uh, belum mengulasnya bahwa bahasa Arab adalah bahasa internasional yang digunakan pada pertemuan-pertemuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa dalam bahasa Arabnya Hayatul Umam Al-Muttahidah. فهي لغة عالمية وأيضا نقول في نهاية البرنامج أيضا أن اللغة العربية تعلمها الناطقين باللغات أخرى في العالم اللغة العربية ta'allamaha unasun kathirin jiddan atau kathirun jiddan fil alam hum ghair natiqina bil lughal arabiyyah jadi pemirsa orang-orang yang belajar bahasa Arab adalah orang-orang yang uh, asing yang bukan Arab maka mereka sangat ingin sekali indahum raghbah syadidah Sami'na aidan fil hiwar أن الأجانب عندهم رغبة شديدة في تعليم اللغة العربية. Bahasa Arab dipelajari oleh seluruh bangsa di dunia ini dan mereka mampu. Apalagi di sini di Indonesia pemirsa bahasa Arab maka dari awal tadi kita katakan mudah karena sudah bahasa yang digunakan sehari-hari dalam ritual keagamaan serta bahasa yang sudah kita kenal. Tinggal sedikit lagi kemahiran yang perlu ditambah yakni membaca dan kemudian mengucapkan. Dalam kesempatan ini di TVRI, pelajaran bahasa Arab tiap Sabtu pagi akan mengajak saudara pemirsa semua untuk me, uh, mengaktifkan bahasa Arab kembali. Uh, pemirsa, لقد وصلنا إلى نهاية البرنامج وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Baik, pemirsa dimanapun Anda demikianlah pelajaran bahasa Arab uh, bisa dibilang pelajaran pertama untuk pekan ini. Insya Allah di Sabtu depan akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan hari ini tambahlah kosakata atau mufradat kita di dalam bahasa Arab sehingga bagi yang mungkin sudah bisa tetapi lupa maka bisa aktif kembali dan bagi yang belum bisa insya Allah selalu ikut acara ini pada setiap hari Sabtu. Prof Amani terima kasih, Ustaz Samsul juga terima kasih dan rekan-rekan dari UN juga terima kasih dan pemirsa kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi insya Allah. Ila fi amanillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.